Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salati fi baitihi wa salati fi suki bid'an wa isrina darajatan wa dhalika anna ahadahum فإذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة لا لا يريد إلا الصلاة لا يخطو خطوة لم لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وخط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة في تحبسه والملائكة هي هي تحبسه الصلاة هي تحبسه والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤدي فيه ما لم يحدث فيه متفق عليه وهذا لفظ مسلم وقوله صلى الله عليه وسلم ينهزه wa bi fathil ya wal ha wa bi za ay yukhrijuhu wa yunhiduhu Bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala Ana bi urada qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul rajul salatnya seorang lelaki fi jama'atin di dalam laksanakan salat berjamaah Yang maksud berjamaah di sini adalah berjamaah ada di masjid. Tazidu tambah ala salati atas salatnya itu rajul fi baiti di rumahnya itu rajul. Wa salati dan salatnya itu rajul fi sugi di pasarnya itu rajul. Hmm, kalau dulu itu berjamaah di masjid, kalau enggak solat di masjid adalah solat sendiri. Sholatnya sendiri di rumah atau di pasar Itu tafdulu lebih afdol Hah? Eh, sholatnya orang itu di masjid lebih afdol daripada sholatnya dia sendiri di pasar atau di rumah. Daripada sholatnya di pasar atau di rumah. Bid'an wa ishrina darajah. 27 lebih derajat. Bid'an itu hitungan 3 sampai 10 namanya bid'un. Ada riwayat sab'un wa ishrina sab'an wa ishrina darajah 27 derah, derajat. Ada riwayat khamsan wa ishrina darajah. Ada riwayat sitan wa ishrina darajah. Nah. Ya. Khilaf ulama 27 derajat itu fi jahriyah. Solat yang jelas. Maghrib, Isya, Subuh, Jum'ah, salatul jahriyah. Dimatikan semua HP dimatikan. Khamsan wa ishrina darajah salatis sirriyah. Di salat sirriyah. Duhur, asar, salat sirri. Ada lagi yang menyatakan itu perbedaan bigadril khusyuk wa huduril qalb. Menurut khusyuk dan hadirnya hati. Hah? Ada khilaf ada di situ. Dalil juga salat di rumah itu sah berarti. Salat di pasar itu sah juga. Kenapa? Karena di perbandingan lebih afdol sholat berjamaah daripada sholat di rumah dan di pasar. Lah kalau tidak sah sholat sendiri, sholat di rumah dan di pasar, yang nggak bisa dibandingkan nggak sah kok. Dibandingkan karena sama-sama sah. Daraja ada khilaf ulama, ada menyatakan daraja itu bimana sholat lebih afdol daripada 27 darajatan ay eh, solatan. Ada. Jadi inti sholat duhur 27 kali dengan sholat duhur satu kali berjamaah sholat duhur 27 kali sendiri dengan sholat duhur berjamaah satu kali lebih afdolan sholat duhur berjamaah satu kali. Ada lagi menyatakan itu martabah atau darajah. Itu bisa hissi, bisa maknawi. Kalau hissi derajat di surga, udah jelas. Kalau maknawi ya derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perbandingannya begini. Satu itu tidak pakai nol. Ditambahin nol, nol satu jadi sepuluh. Perbedaan satu dengan tambah nol satu berapa? Banyak, sepuluh kali lipat. Kalau tambah 0,2. 1 ditambahin 0,2. Wah, lain lagi, naik lagi derajatnya. Kalau 0,27. Enggak tahu hitungannya sudah itu. Berapa miliar itu? Triliun itu sudah. Hah? Ah, begitulah eh, sholat tadi itu. Inti sendiri hah? dengan berjamaah 27 kali lipat Tingkatannya loh ya, tingkatannya. Nah, tingkatannya berarti jauh sekali. Nah, sama dengan itu tambahan 10, 10, 10, 10 itu. Tambah 0, 0, nah itu. Baik. Sholat seseorang di jamaah itu melebihi, bukan sama ya, bukan sama dengan 27 derajat, melebihi daripada sholatnya sendiri di rumahnya dan di pasarnya 20 20 lebih derajat. Wadalika dan itu inna ahadahum sesungguhnya seorang di antara mereka kaum muslimin yang salat idza tawaddaa jika dia salat dia, dia berwudu fa ahsanal wudu dengan memperbagus wudunya ahsanal wudu ay tawaddaa bisunani wa adabih salat dengan melakukan sunnah-sunnahnya dan adabnya sekalian. Jadi bukan hanya eh sholat wudhu dengan melakukan sunnah-sunnah dan adabnya. Bukan hanya wudhu begitu saja ya. Tapi adabnya wudhu juga dipakai. Mulai dia masuk kamar mandi. Masuk kalau itu di kamar mandi baca doa dengan kaki kiri Bukan hanya sunnahnya wudhu, seadabnya juga, khusyuknya juga. Wudhu yang sempurna. Thumma atal masjid, kemudian berangkat ke masjid. Layan hazuhu layun hiduhu, tidak membangkitkan dia. Pergi ke masjid illa sholat, kecuali sholat. Bukan karena mau nguber orang yang utang ada di masjid atau yang lainnya memang tujuannya berangkatnya untuk ke masjid, tidak ada tendensi yang lainnya. La yuridu illa sholah Ada bonus tambahan. Selain 27 derajat, dia sudah wudhu sempurna, keluar ke masjid, la yanhazu illa sholah tidak membangkitkan dia kecuali sholat berarti ikhlas. Berarti ikhlas ikhlas, bukan karena riak, bukan karena cari pengaruh atau yang lainnya, bukan ini uh, safari Ramadan atau yang lainnya. Hah? Masuk koran, masuk majalah, masuk TV, nggak ada. Layan hasu ila sholat memang berangkat adalah untuk sholat Lam yaktu khatwatan. Tidaklah dia melangkah Khotwatan satu langkah saja. Illa alahu daraja kecuali diangkat untuk dia satu derajat. Satu langkah dapat satu derajat. Bukan derajat di sisi manusia ini ya. Di sisi Tuhan. Di akhirat. Wahutta wa muhiya. Dan dihapus. Anhu dari dia. Khati'atun. Satu dosa satu langkah dapat double dia. Satu derajat dan diampuni satu do, satu dosa. Itu hatta yadkhulal masjid sehingga dia masuk mas masjid. dia ya, bukan muter-muter dari situ maksudnya. Wah, rumah tangga rumah ini dekat sama masjid muter-muter dia dari situ berbanyak. Ya eh, bukan itu maksudnya. Artinya semakin dia jauh rumahnya dari masjid berarti semakin dia terangkat derajatnya. Kenapa? Al-ajru bigadril masyakoh. Pahala itu menurut ukuran masyakohnya. Semakin dia tadi itu berat, ya semakin gede pahalanya. Karena itu para sahabat Rasulullah, dia milih rumah yang jauh dari masjid daripada dekat dengan masjid. Sebagian mereka jauh rumahnya. Fulus dia punya. Fulus. Tidak beli markup, tidak beli kendaraan sama sekali. Dan dia punya rumah dekat dengan masjid. Kenapa nggak kamu pindah dekat masjid? Kan enak Kenapa nggak kamu beli kendaraan? Anak bisa pindah, beli kendaraan juga bisa. Tapi anak kehilangan khutbah, pahala daripada langkah tadi itu. Nah, kalau sekarang kan nggak Khutbahnya berangkat pergi ke sepeda motor, setelah itu duduk, Sampai ada di masjid, parkir, baru khutbahnya ke muka masjid. Langkahnya begitu. Kalau mereka enggak jalan. Kenapa? Setiap satu langkah, satu derajat dan diampuni satu dosa. Hah? Melang, jalan perjalanan sudah dapat pahala. Khotwanya ada hitungannya sampai masuk masjid. Fa idza dakhala masjid kalau sudah masuk masjid Kana fi sholat, ai kana fi thawabis sholat. Ada dia tadi itu dalam pahala sholat selalu. Kalau udah dalam masjid tetap dia dapat pahalanya sholat. Maka nanti sholat semenjak ada itu sholat. hiya tahbisu, itu sholat mencegah dia. Masih nunggu imam berjamaah belum dilaksanakan, dia duduk ada di masjid, dia dihitung seperti sholat. Kenapa? Karena dia menunggu sholat. Jadi kalau dia nunggunya itu setengah jam, ya berarti sholat selama setengah jam. Pahala sholat setengah setelah, selama setengah jam. Walaupun dia tidak sholat, walaupun dia tadi itu duduk. Tapi dia punya niat untuk nunggu sholat. Subhanallah. Chef ini pahala niat juga ini. Karena dia niatnya untuk sholat, duduk di masjid niat untuk sholat, dianggap dia dapat pahala sholat. Inti darus sholat, sholat bilang nunggu sholat itu adalah sama dengan melaksanakan sholat. Apalagi sambil nunggu sholat berjamaah dia sholat lagi, wah double. Nunggunya aja sudah di, eh, dihitung pahala sholat, ditambahi sholat lagi, embus itu e, tambahan pahala terus itu. Nah. Kemudian Ditambahi lagi, bukan dia sendiri dihitung memberikan pahala. Wal malaikatu yusallun. Ada mengartikan al malaikat di sini hafadhah. Hafadhah itu rokib atidnya. Ada menyatakan malaikat yang lainnya juga. Para malaikat yusallun mendoakan dia. Yusallun mendoakan ala ahadikum kepada seorang di antara kamu madama fi majlisih semenjak ada dia di majelisnya dia Allah di solafi yang dia sholat di dalam itu majelis setelah sholat tidak bergerak tidak langsung Assalamualaikum warahmatullah but enggak dia tetap tinggal ada di situ masih baca wirid mungkin masih baca Quran itu malaikat doakan dia dapat tambahan lagi. Hah? Doanya apa? Allah rahamu ya Allah rahmati dia. Kata malaikat. Allah maafirlahu ya Allah ampuni dia. Allah tub alaih ya Allah tobati dia. Dengan catatan setelah sholat malam yu'zi fihi semenjak dia tadi itu tidak mengganggu seorang pun. Tidak mencaci, tidak mengganggu orang. Tidak begal wong, setelah sholat dibegal orang misalnya. Hmm? Tidak mengganggu seorang pun. Atau ada yang menyatakan lam yu'dhi fihi tidak mengganggu malaikat. Tidak mengganggu malaikat. Dengan apa mengganggu malaikat? Berubah niat, riak, maksiat kepada Allah. Malam yuhdith fihi dan semenjak dia tidak berhadas dalam keadaan udah siap ibadah punya wudhu. Tapi kalau sudah berhadas, ya berarti mandek malaikat. Kenapa enggak siap ibadah? Di sini malaikat doakan karena dia sudah siap ibadah. Siap ibadah itu kalau punya wudhu. Nah, berarti di sini selain kita dianjurkan untuk sholat berjamaah. Ini perhatikan sholatnya ini ya. Maka juga perhatikan maksimal juga persiapan sholatnya yaitu wudhu dengan sempurna dan melaksanakan sholat itu pergi eh, ke berjamaah ada di masjid hati-hati ya di masjid bukan di musola karena itu musola ini sebenarnya sholat di rumah di musola itu sama nggak ada tambahan pahala masjid di musola ada berjamaah begitu, tapi bukan masjid itu. Saya heran ada di sini kadang-kadang wakaf musola, wakaf musola eman, wakaf masjid. Alas. Nggak ada Jumatan kok ada masjid, enggak ada enggak ada identik masjid itu harus Jumatan enggak ada. Di Hadramut jejer masjid, masjid, masjid, masjid, masjid itu enggak ada masalah. Kenapa? Satu langkah ke masjid satu derajat diampuni satu dosa. Eman kan? Kamu sholat ada, ono lah kan rugi kan eman gitu. Eh, lebih baik kalau wakaf walaupun kecil, walaupun satu meter bisa jadi masjid itu. wakaf kan jadi masjid, jangan musola. Sudah ada masjid, tapi tidak ada masalah. Masjid, masjid, masjid setiap kampung. Bagus. Cuma Jumatannya satu. Hmm. Kalau diadakan Jumatan namanya jami'. Ini ya, masjid jami' namanya. Nah, yang masih jameknya satu, masjidnya yang lainnya enggak jamek, enggak apa-apa. Hmm. Jadi mulai persiapan sampai pelaksanaan dan setelahnya jangan kamu berhenti baca wirid-wirid yang dilakukan Nabi. Semakin panjang semakin banyak malaikat doakan kamu. Apalagi Asar misalnya, asar ada di masjid, tidak keluar kecuali setelah sholat isya. Wah, tambah hebat nanti. Ini dikatakan hamamatul masjid itu ya. Itu burung darah yang tinggal ada di masjid. Keluar sebentar, balik lagi ke tempatnya. Keluar sebentar, balik lagi. Keluarnya sebentar dok. Anggrem ada di masjidnya yang banyak. Wallahu alam. Ada yang perlu dibahas? Hmm. Pakai ini biar karena pakai apa? Didengarkan oleh radio itu. Hmm. Bagaimana kalau kita punya niat untuk uh, pendidikan ke anak ataupun keluarga sehingga kita nggak ke masjid untuk sholat berjamaah di masjid gitu? Minimal berjamaah lah. Afdolnya ada di masjid dan jangan sholat sendiri. Karena selain kehilangan pahala besar, tidak ada satupun riwayat Nabi sholat sendiri. Mulai diwajibkan sholat sampai meninggal dunia Rasulullah nggak pernah sholat sendiri, nggak ada riwayat. Sholatnya selalu berjamaah. Malah Nabi punya rencana, tapi ini bukan berarti mau dilaksanakan oleh Nabi. tahdid. Itu hanya Nabi menunjukkan kesel, pegel. Dengan orang-orang yang gak berjamaah dengan sengaja. Aku ingin merintahkan seseorang gantikan aku untuk jadi imam, kata Nabi. Kemudian aku keluar dari masjid ketika dilaksanakan berjamaah dengan beberapa pemuda Tak cari rumahnya orang yang dia nggak sholat berjamaah sengaja di rumahnya tak bakar rumahnya. Wis ini biar ada tinggal lagi rumah itu harus ke masjid nanti gitu. Tapi ini rencana bukan berarti melakukan. Berarti harus dibakar rumahnya itu, ya itu tahdid itu. Karena itu kalau mengartikan hadis itu jangan spontanitas begitu. Lihat bagaimana Rasulullah akan membakar. Membakar enggak Nabi? Nabi tidak melaksanakan, padahal bisa melaksanakan. Itu namanya tahdid. Sama dengan faktulhu dalam hadis misalnya ah, seperti idza marra ahad man marra idza shalla ahadukum thumma mar apa eh, kalau ada orang salat ah, di antara kamu kemudian ada orang berjalan di mukanya faliat fathu tolak nikah. Fa in aba falyuqatilhu. Kalau memang enggak mau, perangono patenono. Fa innahu syaiton, dia itu setan berarti. Bukan berarti suruh mateni itu. Eh, cukup pedang, jojono. Ya bukan begitu, pembunuhan gisos nanti kamu. Ini tahdid ini. Mana itu kadang-kadang orang eh, kalau mengartikan faktulhu, faktulhu, faktulhu itu benar berarti halal darahnya, boleh dibunuh. Eh, tafsir begitu ya, ngawur itu namanya. Lihat bagaimana alul hadis dalam tafsir itu kadang-kadang ditahdid. eh, itu kadang-kadang ditahdid. Jadi tidak eh, ada masalah sholat di rumah itu sah. Tapi kalau bisa jangan, minimal jangan sendiri. Afdolnya sih di masjid. Ya. Yeah. Oh ini tidak aman Ustaz. Banyak curanmor ini Ustaz. Walak sepeda motoran ini kalau anak ke masjid ini nanti digembok aja hilang kok. Misalnya apa ya? Nah, kayaknya tidak ada masalah sih boleh. Ya. Nah. Hmm, apalagi misalnya untuk mendidik anak kalau dia ke masjid nanti anaknya nggak baca Quran atau hizib. Kalau memang tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan model begitu, satu di antara dua, ngajak anaknya ke masjid untuk baca bersama atau misalnya dia jaga anaknya supaya bisa istiqamah ada di situ. Tapi alangkah baiknya anaknya diajak istiqamah juga ada ke masjid. Oh, tapi ini perempuan nggak bisa kalau nggak dibina. Ya udah mau diapakan nggak ada jalan lain. Masjidnya jaraknya jauh, nanti kalau ditinggalkan mereka nggak baca, kemudian pulangnya sudah isya misalnya. Tapi kalau masjidnya dekat, ya setelah sholat bisa keluar, bisa membaca itu nggak. Alhasil dilihat kondisinya lah. Nah. Udah? Orang dulu itu bilang orang kalau kehilangan takbiratul ihram berjamaah itu masyarakat datang kepada dia takziah selama tiga hari. Dianggap ini apa ini? Pasti dapat musibah ini. Kok dia terlambat sholatnya, jadi masbuk. Lah kalau sudah kehilangan berjamaah sama sekali, jelas dianggap mati sudah. Wah khalas mati innalillah wa rajiun. Udah dipersiapkan kafannya, dibawakan jenazahnya. Dianggap ada imam dia mati wala kepaten sudah. Jadi orang dulu itu kalau dilihat ada nggak berjamaah, udah sakit keras wala mati nih. Tidak ada karena nonton TV atau mesra sama istrinya, majelas, main, domino, maafi. Tidak berjamaah, imam marad syedid wa illa wafah. Itu orang dulu. Telat berjamaah, mungkin ada kesibukan atau apa ditakziahi, mungkin rumahnya terbakar atau ada yang kesetrum atau ada apa. Jadi masyarakat guyup gitu. Ada apa ini? Ada apa ini kok sampai nggak terlambat berjamaahnya? Ada apa? Apa yang perlu kita bantu itu ini? Hmm, Allah ajrak. <laughs> Terakhir nanti lagi pergi ya. Masih agak Ada orang mau ke masjid mungkin telat apa uzur apa, lalu dia itu jamaah di rumahnya dengan keluarganya anaknya. Apa ini termasuk sholat sendiri apa jamaah? Itu berjamaah, berjamaah itu ada imam, ada makmum itu sudah berjamaah. Di rumah bisa berjamaah, cuma yang dapat pahala lam yaktu khotwatan setiap langkah dari itu berjamaah di masjid. Bukan ada di rumah Anak sholat berjamaah di rumahnya Ustaz Taufik misalnya, inti ke sini tidak dapat lam yaktu khutwatan itu. Itu yang yang mendapatkan setiap khutwa tadi itu kalau berjamaah ada di masjid.